orang-orang yang jujur. Siapa orang yang jujur? Para a'immah, para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, para imam, imam ahlu sunnah. Yang terkenal siqatun thabat. Orang yang terpercaya, jujur, alim, memiliki ilmu. Maka ketika kamu mendapatkan berita-berita yang jujur dari mereka, kamu akan tentram. Wa in aftakan nas wa aftaun. Walaupun mereka berfatwa dengan sekian banyak fatwa. Katanya begini, katanya begitu, katanya begini, katanya begitu. Fatwanya ini, fatwanya itu, segala macam fatwa silahkan. Tetapi kalau ada sesuatu yang pasti. Suatu kebenaran dari, dari kejujuran. Maka kamu akan tenang. Akan tentram. Dikatakan. Wa alamatus sidqi. Dan tanda-tanda kebenaran annahu tatma'innu bihil qulub adalah tenteramnya hati. Wa alamatul kadzib dan tanda-tanda kedustaan antahsul bihi raibah akan terjadi kegelisahan dalam hati. Fala taskunul qulub ilaih maka tidak akan tentram hati-hati ini dengan kedustaan. Bal tanfiru minhu bahkan hati akan menghindar. Tidak suka dengan sesuatu yang dusta. ومن هنا كان العقلاء في عهد النبي إذا سمعوا كلامه وما يدعو إليه عرفوا أنه صادق oleh karena itu para uqala orang-orang yang cerdas di zaman Nabi SAW kalau mendengar ucapan Nabi kalau mendengar dakwah beliau ucapan beliau arafu annahu sadiq mereka tahu kalau beliau jujur ini yang dibahas tadi kebetulan berkait antara pembahasan kitab syarah akidah Tahawiyah dengan kitab Jamil Ulum wal Hikam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bahwasanya orang-orang terdahulu yang jujur, cerdas, semua tahu kalau nabi ini jujur. Walaupun yang mulutnya menentang, yang mulutnya menyatakan engkau berdusta, engkau penyair, hatinya percaya. Hatinya percaya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum Dulman wa uluwa. Kata Allah mereka menentangnya. Wastaiqanatha anfusuhum. Padahal hati-hati mereka yakin kebenarannya. Kenapa? Padahal hatinya yakin tapi mulutnya menentang. Dulman wa uluwa. Karena kedoliman dan karena kesombongan. Gengsi. Sehingga ketika malam harinya. Sembunyi-sembunyi mendengarkan. Ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi. Didengarkan. Ini sungguh hak ini betul-betul indah. Ini pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Walid ibn Mughirah yang sampai matinya masih kafir. Dia mengatakan begitu, bahwa ini hak, ini pasti benar. Tapi ketika terdengar oleh yang lainnya, kami mendengar bahwa kamu berkata kaita wa kait. Kamu berkata begini dan begitu. Apa kata Walid Mughirah? Tidak. Siapa bilang? Aku mengatakan seperti itu. Aku hanya menyatakan bahwa sungguh ucapannya menyihir saya. Saya sungguh tersihir katanya. Jadi dia merasa ketika dia hampir percaya, bahkan hatinya percaya dengan yakin, dia menganggap bahwa itu sihir. Saya tersihir oleh dia katanya. lihat. Jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Wa anahu ja'a bil haqqi. Yakin orang-orang yang cerdas waktu itu bahwa yang dibawa oleh Nabi adalah hak. Wa idza sami'u kalama Musailamah, sebaliknya kalau mereka mendengar ucapan Musailamah, Arafu annahu kadhib, mereka tahu bahwa ini dusta. Wa annahu ja'a bil batil dan bahwasanya dia membawa kebatilan-kebatilan. Wa qad ruwiya bahkan diriwayatkan bahwa Amr bin Al-As mendengar sebelum Islamnya bahwa dia mengaku nabi sebelum masuk Islamnya Amr bin al As. Ketika mendengar ucapan Musailama al-Kadzab, apa kata Amr bin al As? Ya wabr, ya wabr. Laki udunani wa sadr. Wa innaka la ta'lam ya Amr. Faqala wallahi inni la'alim annaka takdzib. Ketika dikatakan ya wabar ya wabar laka udunani wa sadr. Sungguh engkau memiliki dua telinga dan memiliki dada. Wa innaka la ta'lam ya Amr, sungguhnya engkau tahu wahai Amr. Apa kata Amr? Wallahi inni la a'lam annaka takdzib. Sungguh aku tahu kalau engkau itu berdusta. Dari mana tahunya? Dari mana tahunya? Padahal dia belum masuk Islam taunya min safahati wajhih dan juga taunya min falatati lisanih wa min qara'ini halih dari keadaan dia. Wa qad qala ba'du al-mutaqaddimin sawwir ma syi'ta fi qalbik. Orang-orang terdahulu bilang silakan gambarkan dalam dirimu satu perkara. Wa tufakkir fi dan fikirkan padanya. Kemudian bandingkan kepada lawannya. Fa innaka idza mayyazta bainahuma kalau engkau bandingkan antara keduanya, araftal haqqo minal batil. Sungguh engkau akan tahu yang hak dengan yang batil. Dan engkau pasti bisa membedakan yang jujur dengan yang dusta. Ka'annaka, contohnya. Ka'annaka tusawir Muhammad dan SAW. Silakan kamu memikirkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Tuma tatafakkar fi ma ata bihi minal Qur'an. Mungkinkah? Nah, dia itu ternyata begini begini begini begini. Kemudian berpikir pula. Tetapi ayatnya begini begini begini. Kemudian kamu bandingkan, pasti akan terlihat jelas perbedaan antara keduanya. Fataqra inna fi khalqis samawati wal ard sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pada perbedaan malam dan siang dan juga perahu yang jalan di lautan dengan apa yang bermanfaat bagi manusia. Semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kamu baca ayat itu dan kamu bandingkan dengan ucapan Musailamah al-Kadzab, al-fil anfuhu tawil wajismuhu kabir. Kayak anak TK. Iya persis kayak anak TK. Al-fil gajah, gajah. Belalainya panjang, badannya besar. Iya kan? Kayak anak TK. Tertawa orang mendengarkan ayatnya Musailamah Al-Kadzab. Al-fil jismuhu kabir wa anfuhu tawil. Nah, wa anta kadzabun ashir. Nah. Qul Allah Sangat berbeda antara ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan ucapan-ucapan Musailamah Al-Kadzab. Thumma tatasawwar didd Muhammad. Kemudian kamu pikirkan apa yang selain beliau, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fatajiduhu Musailamah. Kamu akan dapati misalnya Musailamah. Fatatafakkar fihi fima jaa bihi fataqra dan kamu ingat kamu dengar ucapan Musailamah apa saja dan kayak apa. Di antaranya ucapan dia, "Ala ya rayyatal maghda'i qad huyi alakil majja'i." Atau hayya ya rayyatal maghda' qad huyi alakal majja'. Ini katanya ayat Katanya Musailamah al-Kadzab. Apa maksudnya? Apa maknanya? Ya rayyatan maqda'. <laughs> Wahai rayyatan maqda' telah dipersiapkan untukmu al-majja'. Majja itu tempat berbaring, tempat tidur. <laughs> Ya, ini diucapkan ayat itu untuk saja. <laughs> Ini nama perempuan yang aku nabi. Hina tazawwaja biha ketika dia mendekatinya dan menikahinya. Ya, ini merayunya dengan ayat itu. Astagfirullahaladzim. Merayu dengan menyatakan saya mendapatkan wahyu untukmu. Bahwasanya begini dan begitu. Ya al maqda'i qad huyi'a laki majja' Qala fatara hadha ya'ni al-Quran rasidan ajiban. Kamu lihat ayat-ayat Al-Quran lurus, mengagumkan, indah, yalutu bil qalb, bercampur langsung masuk ke hati, mengena, yahsun fis sama, enak didengar, tinggi maknanya, bagus kata-katanya, juga kandungannya sangat dalamnya. Wataraja, kamu lihat yang ini, Musailam al-Kadzab, bari dan ghassan fahishan. Kamu lihat sangat dingin, kaku, beku, gak ada indahnya sama sekali. Bahkan dikatakan ras ras itu busuk, fahish, jelek. Fahish itu lebih kepada kata-kata yang porno, kata-kata yang jelek. alam anna Muhammadan haqqa hak utiya wahyin maka kita tahu dengan dari situ saja bahwa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang hak sedangkan Musailamah kadzabun utiya bil batil pendusta yang didatangi kebatilan oleh syaitan demikian berakhir pembahasan hadis yang kemarin dan insya Allah pada kajian mendatang hadis yang baru, hadis yang ke-12 dari kitab Jamil Ulum wal Hikam. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته